Menyambung hadis yang keempat Syama'ilun Nabi Imam Tirmizi rahimahullahu taala masih seputar bentuk fisik Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masih e, banyak ya hadisnya sama atau mirip atau ada tambahan beberapa sifat yang dilihat oleh para sahabat. Kita sampai ke hadis yang nomor 4. Hadis yang nomor 4. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Waki' قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ما رأيت من ذي لمة في خلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل akhrajahul musannif wa akhrajahul bukhari wa muslim Hadis yang keempat Imam Tirmizi mengatakan haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Mahmud bin Ghailan telah memberikan hadis kepada kami Mahmud bin Ghailan Mahmud bin Ghailan Al-Adawi Mahmud bin Ghailan Al-Adawi Nazilu Baghdad Dia seorang penduduk Baghdad meninggal tahun 239, ada juga yang mengatakan 249. Beliau disiqahkan Abu Hatim, Ahmad bin Hambal, Nasai dan Ibnu Hajar. Masih ingat apa arti siqah kemarin? Ingatlah. Ya, apa? siqah eh, ulun ulangi lagi biar terbiasa. Fiqah maknanya menurut ilmu mustalahul hadis yang mengumpulkan dua sifat, adil dan dhabit. Adil dan dhabit. Adil maksudnya dia muslim, <clears throat> dia balik, dia akil, kemudian dia selamat dari sifat-sifat kepasikan dan selamat dari hal-hal yang merusak muruah. Fiqah <clears throat> mengumpulkan dua keadaan. Yang pertama ad, dia harus adil dan harus dobit. Adil muslim balik berakal, muslim balik berakal. Kemudian selamat dari sifat-sifat kefasikan dan selamat dari hal-hal yang merusak muruah. Murah, contohnya misalnya eh, bagi seorang rawi atau tuan guru di Banjar kalau berjalan ke pasar pakai selawar handap itu merusak murah. Sebenarnya kan ada dosa kada, tapi dianggap mengurangi wibawa seorang tuan guru. Atau berjalan ke pasar ada kopiah. Itu bagi masyarakat masyarakat orang Banjar termasuk merusak murah. Berdosa kada, tapi merusak wibawa sidin sebagai tuan guru. Itu muruah. Kemudian dia harus dobit. Yang pertama adil, muslim. Adil itu adalah muslim balik berakal dan selamat dari sifat-sifat kefasikan dan hal-hal yang merusak muruah. Yang kedua, yang namanya fiqh, dia harus dobit. Dobit Dobapa Dobit isim fa'il Dobitun Dobit maksudnya adalah Dia harus hafal Dia harus hafal Lewat Dadanya Tulis dulu Dia harus hafal lewat dadanya Dan hafal lewat tulisannya Dia harus hafal lewat dadanya Dan hafal lewat tulisannya Maksudnya ketika dia diminta hadis ini maka rawi ini dobit Maksudnya sebutkan hadis ini Dia langsung bisa menghadirkan kepada orang tersebut Lewat lisannya Mengandalkan hafalannya Atau lewat tulisannya Harus dua Mengumpulkan hafalan lewat lisannya Kalau diminta langsung hafal Dan juga kalau disuruh menuliskan Bisa menuliskan hadis tersebut Itu namanya dobit jadi fiqh mengumpulkan antara dua sifat, dia adil dan dhabit. Kemudian Imam Zahabi mengatakan di Syiar Alamin Nubala Jadi Mahmud bin Ghailan ini adalah al-Imamul Hafiz al-Hujjah min a'immatil athar. Al-Imamul Hafiz al-Hujjah min a'immatil athar. Seorang imam seorang yang bergelar Al-Hafidh. Apa artinya di antara makna Al-Hafidh masih ingat? Al-Hafidh dalam istilah mustalahul hadith orang yang hafal 100 ribu hadis berserta matan dan sanatnya. Matannya hafal, sanatnya juga hafal. Kemudian bergelar Al-Hujjah. Al-Hujjah di antara makna Al-Hujjah adalah man ahata ilmuhu bi sati alfi haditsin Al-hujjah maknanya adalah orang yang ilmunya ini meliputi 300 ribu hadis. Entah hafalannya, entah sanatnya, entah masalah rawi-rawinya. Ilmunya meliputi 300 ribu hadis. Al-hujjah. Terus kata Imam Zahabi, minna immatil asar. Termasuk ulama-ulama asar. Asar dalam istilah mustahil hadis itu punya dua makna. Asar dalam istilah Mustalahal hadis punya dua makna. Yang pertama dia adalah sinonim dari kata hadis. Asar ya hadis. Asar yaitu hadis. Makna yang kedua, asar itu adalah maudifa min ghairin nabi minas sahabah awit tabi'in aw man Makna yang kedua, asar adalah sesuatu yang disandarkan kepada selain Nabi berupa sahabat ataupun tabi'in ataupun selain mereka. Jadi makna asar ada dua, ada yang dia eh, apa persamaan kata dari kata hadis, ada juga dia sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in atau selain mereka. Qala Mahmud bin Ghailan mengatakan haddatsana Waqi telah memberikan hadis kepada kami Waqi Waqi Ibnul Jarrah Waqi Ibnul Jarrah kunyah beliau Abu Sufyan seorang imam juga seorang yang bergelar Al-Hafidh beliau meninggal tahun 196 Waqi bin Jarrah ada yang mengatakan 197 dan juga ada yang mengatakan 198 khilaf para ulama' Ada yang mengatakan meninggalnya 196, 197 dan 198. Termasuk juga rawi-rawi kitab Kutubus Sittah dan dia termasuk gurunya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kan ada cerita uh, <clears throat> di kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa uh, eh, kata Imam Syafi'i syakautu ila waqi' saya mengadu kepada waqi' guru saya syakautu ila waqi' an su'i fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa qala lam bi anna al-ilma fadlun wa fadlullah la yu'tahu lil 'asi. Jadi Imam Syafi'i merasa hafalan beliau terganggu. Ya. Kemudian beliau mendatangi guru beliau Imam Al-Waqi bin Jarrah ini. Syakautu ila Waqi an su'i Saya mengadu kepada guru saya Al-Waqi bin Jarrah tentang buruknya hafalanku. Kemudian fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Eh, Al-Waqi menyuruh Imam Syafi'i dengan meninggalkan maksiat-maksiat. Kenapa? Kata Imam Waqi, wa qala alam. Dan dia berkata, ketahuilah bi annal ilma fadlun. Sesungguhnya ilmu ada ilmu itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, wa fadlullahu la yu'tahu lil 'asi dan anugerah Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Kita yang menuntut ilmu pasti dan ilmu itu harus dijaga supaya jangan hilang. Salah satunya adalah dengan meninggalkan maksiat. Kemudian haddatsana Waqi qala Imam Waqi mengatakan haddatsana Sufyan. Sufyan di sini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Karena Sufyan ulama hadis itu yang terkenal ada dua, ada Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Maka di sini harus dijelaskan Sufyannya Sufyan siapa? Haddatsana Sufyan, maksudnya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri Abu Abdullah, kunyahnya Abu Abdullah. Termasuk perawi Kutubus Sittah dan juga Beliau, nah, talabal ilma min abihi al-muhadditsus shadiq Sa'id bin Masruq. Dan beliau menuntut ilmu dari Abah Sidin, seorang ahli hadis juga Sa'id bin Masruq. Jadi belajar hadis dengan guru dengan Abah Sidin. Nyaman kalau Abah orangnya alim bisa langsung belajar kepada kepada Sidin. Yuqal disebutkan inna adada syuyukhihi 600 syaikhin disebutkan bahwasanya jumlah guru beliau Sufyan Ats-Tsauri ini berjumlah 600 guru. <laughs> Masyaallah. 600 guru atau syekh. Sufyan bin Uyainah mengatakan, belum sedikit uh, berbicara tentang terjemah beliau. Sufyan bin Uyainah mengatakan, "Ashabul hadis salasatun, Ibnu Abbas fi zamani, wa Sya'bi fi zamani, wa Tsauri fi zamani." Pujian ulama terhadap Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah mengatakan, ashabul hadis, ulama hadis itu ada tiga. Ibnu Abbas fi zamani, Ibnu Abbas di masa beliau, Wasya'bi fi zamani, Imam Sya'bi di zaman beliau, Wasawri fi zamani dan Sufyan Ats-Tsauri di zaman beliau. Ini ungkapan pujian kepada Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian lagi Yahya bin Ma'in dan Imam Syu'bah mengatakan Sufyan Amirul Mukminin fil hadis. Sufyan Ats-Tsauri adalah Amirul Mukminin dalam segi segi hadis. Kemudian An Abi Ishaq dari Abi Ishaq. Abi Ishaq ini adalah As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i kunyah Abu Ishaq. Nama asli beliau Amr bin Abdullah. Amr bin Abdullah As-Sabi'i. meninggal tahun 127 meninggal tahun 127 ada juga yang mengatakan 129 difikahkan oleh Abu Hatim Ahmad bin Hambal Imam Nasai dan Al-Ijli Imam Zahabi mengatakan di kitab beliau Al-Kashif Ahadul A'lam huwa kazuhri fil kathrah jadi siapa tadi Abu Isa as adalah salah seorang ulama dia seperti Zuhri Imam Az-Zuhri Syahbuddin Az-Zuhri fil kathrah dalam banyaknya meriwayatkan hadis. Ghoza marratin, beliau berperang beberapa kali. Jadi suka ikut perang beberapa kali. Dan di antara ibadah beliau wa kana sawwaman qawwaman. Ini yang paling penting. E, jadi Abu Ishaq ini adalah seorang yang sawwaman, sigat mubalaghah. Maksudnya suka puasa, ahli berpuasa, qawwaman dan ahli orang yang mengerjakan qiyamul lail. Sawaman qawaman, ahli puasa dan ahli qiyamul lail. Dan beliau termasuk rawi yang panjang umurnya, umur beliau sampai ke 95 tahun. Beliau hidup selama di dunia 95 tahun. Dan seorang tabi'in. Anil Barra bin Azib dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhuma semoga Allah meridhoi keduanya. Berarti Azib adalah seorang sahabat masuk Islam. Karena kita menyebutkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Kalau yang masuk Islam cuma satu anaknya saja, maka kita meridho mengucapkan kalimat ridho, semoga Allah meridhoinya cuma cuma satu saja. Barrah bin Azib, Abu Muslim, Abu Muslim ya. Seorang dari Ansor dari kota Madinah dan dia dari suku Aus. Kan yang terkenal dari kota Madinah dua kabilah, kabilah Aus dan Khazraj. Sebelum datang Nabi, dua kabilah ini suka perang. Sebelum datangnya Nabi, dua kabilah ini suka suka perang. Kemudian ketika Nabi kemudian datang dan mereka beriman, Nabi persaudarakan di antara di antara mereka. Suku Aus dan Khazraj. Meninggal tahun 71. Ibnu Hajar mengatakan sahabi yubnu sahabi. Dia sahabat anaknya sahabat. Dia sahabat, abahnya juga sahabat. Kemudian qala beliau mengatakan ma raaitu min dhilimmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibaihi ba'idu ma bainal mankibaini lam yakun bil qasir wala bit tawil. Baro mengatakan ma raaitu tidaklah aku melihat yang punya bukunya silahkan dilihat Nomor 4 Aku belum pernah melihat Orang yang berambut panjang <clears throat> Di sini diterjemahkan berambut panjang Makna khususnya ya Sama dengan hadis yang sebelumnya Limah dalam bahasa Arab Itu rambut yang melewati cuping telinga Kalau sudah lewat namanya limah Panjangnya yang yang anting bebinian sampai ke sini, di bawahnya lagi itu namanya limah. Kalau rambutnya sampai ke sini, itu namanya limah. Dia lebih eh, cuping telinga sampai ke ke bahu. Itu namanya limah. Karena ada tiga yang belum sebutkan kemarin. Yang pertama adalah wafroh. Sifat rambut Nabi ada tiga. Yang pertama adalah wafroh. Wafroh itu sampai ke cuping telinga sampai sini. Itu namanya wafroh. Lebih dari itu itu namanya limah yang ini. Lebih dari itu sampai ke bahu e, merak sampai ke bahu itu namanya jumah. Jadi semua sifat ini ada di Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wafroh sampai ke cuping telinga. Lebih lagi itu limah sampai ke bahu merak itu namanya jumah. Dan tiga sifat ini Nabi pernah rambut beliau seperti itu. Kemudian fi hullatin hamra. Fi hullatin hamra dengan mengenakan pakaian merah. Nah, di sini perlu diperjelas lagi. Hullah dalam bahasa Arab dia terdiri dari dua helai pakaian. Bagian atas dan bagian bawah itu hullah. Kalau jubah itu bukan hullah karena satu paket atas dan bawah. Kalau hullah terdiri dari pakaian atas dan pakaian bawah. Pakaian atas hanya namanya rida, pakaian bawahnya namanya izar. Kalau izar bahasa Arabnya apa? Sarung kan, bagian bawah. Itu namanya hullah. Ya, ya harus ditafsir dulu maksud di sini. Jadi pakaiannya dia dua, pakaian bagian atas dan bagian bawah. Dan hullah di sini kan pakaian merah. Dan ada larangan dari Nabi memakai pakaian merah. Bagaimana menggabungkan dengan bahwa Nabi memakai pakaian yang merah? Minggu semalam sudah dijelaskan. Maksudnya yang namanya hullah itu pakaian yang ada campurannya dengan warna yang lain. Ada garisnya dengan warna yang lain. Sedangkan larangan Nabi memakai pakaian yang merah itu murni merah tidak ada campuran yang lain. Sedangkan di sini Nabi memakai pakaian yang merah tapi bercampur dengan warna yang lain maka boleh. yang lebih tampan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku belum pernah melihat orang yang berambut panjang sampai ke bawah cuping telinga, tertata rapi dengan mengenakan pakaian yang merah yang bercampur dengan warna yang lain, yang lebih tampan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Baro, tidak pernah saya melihat orang yang lebih indah, lebih tampan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahu sya'run yadribu mankibaihi kedua bahunya bidang kedua bahunya bidang ba'id ma bainal mankibaihi lebar antara dua bahunya maksudnya bidang besar ya bahunya besar lam yakun bil qasir wala tawil. beliau bukan orang yang berperawakan pendek ataupun terlalu tinggi rasul itu tidak pendek dan juga tidak terlalu tinggi, tapi posturnya sedang. Tapi sedangnya menuju ke ke tinggi. Kemudian hadis yang kelima. Ini sama dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang kelima Haddatsana Imam Tirmizi mengatakan haddatsana Muhammad bin Ismail telah memberikan hadis kepada kami Muhammad bin Ismail Muhammad bin Ismail ini adalah Al-Bukhari. Imam Bukhari karena murid beliau adalah juga Imam Imam Tirmizi. Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari. Al-Bukhari. Beliau mengatakan qala haddatsana Abu Naim, memberikan hadis kepada kami Abu Nuaim. Abu Nuaim di sini namanya Fadl bin Dukaim. Fadl bin Dukaim wafat tahun 218, ada yang mengatakan 219. Seorang hafiz dan seorang yang mutkin. Beliau seorang hafiz dan mutkin. Mutkin, mutkin itu maksudnya apa? Mutkin. Hafalannya harus mutkin, harus kuat, harus lancar. Kan ada orang hafal, bahanu hafal, bahanu kada, itu namanya tidak mutkin. Kalau hafalannya mutkin, lancar, kuat, kalau silahkan hafal, langsung dia hafal tanpa terbata-bata itu namanya mutkin. Ya, mut mutkin. Kalau mbah nu hafal mbah nu kada itu namanya tidak mutkin. Imam Zabi mengatakan Al-Hafidhul Kabir Syekhul Islam. Al-Khatibul Baghdadi mengatakan, nah ini tentang uh, biografi beliau, sifat beliau. Khatibul Baghdadi kana Abu Nuaim mazzahan Abu Nuaim ini seorang yang suka bergaya, suka, suka bercanda. Orangnya suka suka bergaya, bercanda. Za batin, humoris, suka berlucu. Tapi ma'a tadayyunihi wasiqatihi wa manatihi. Disertai dengan agama beliau yang kuat dan fiqhnya beliau dan amanahnya beliau. Orangnya penggaya tapi agamanya bagus. Yang jelas bercanda itu ada ada syaratnya. Yang pertama, jangan sampai bercanda itu isinya dusta. Yang kedua, jangan sampai merendahkan orang lain, orang lain tersinggung. Yang ketiga, jangan masalah agama. Jangan berhubungan dengan masalah masalah agama. Yang keempat, jangan berlebihan. Itu syarat syarat bercanda. Kemudian Qala beliau mengatakan haddatsanal Mas'udiyyu. Mas'udi ini adalah nisbah ya, bukan nama asli. Nama asli beliau Abdurrahman bin Abdullah Al-Kufi. An Uthman bin Muslim bin Hurmuz. An Uthman bin Muslim bin Hurmuz. Salah seorang tabi' tabi'in, tabi' tabi'in. An Nafi' bin Jubair bin Mut'im dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im. Nafi' seorang tabi'in kunyah beliau Abu Muhammad meninggal tahun 99. Kemudian kata Imam Ahmad menjelaskan sifat dari Nafi' rajulun min abna'is sahabah thiqah la a'lamu illa khairan. Kata Imam Ahmad, Nafi' bin Jubair ini adalah seseorang yang dia dari anaknya sahabat karena abahnya sahabat. Ya Nafi seorang tabi'in, Jubair bin Mut'im adalah sahabat, abahnya sahabat. Seseorang yang ayahnya adalah sahabat, thiqah. Saya tidak mengetahui Nafi kecuali kebaikan. Saya tidak melihat dia kecuali kebaikan. Kemudian dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib itu bukan nama asli, kunyah. Ada yang tahu ngaran asli sidin? Abu Thalib. Abdu Manaf. Ya, benar. Abdu Manaf. Jadi Abu Thalib bukan nama asli, kunyah. Nama asli beliau Ab Abdu Manaf. Sama seperti Abu Lahab, bukan nama asli, nama aslinya Abdul Uzza. Khalifah Ali mengatakan, kalau Ali bin Abi Thalib siapa kunyah beliau? Kunyah Abu Abul Hasan. Gelar beliau Abu Abu Turab. Kenapa digelari dengan Abu Turab? Karena pernah ada perselisihan dengan istri beliau, keluar rumah, guring di masjid, sedangkan zaman dulu masjidnya lantainya pasir. Ketika Nabi melihat lagi berabah, kata kata Nabi, "Kun ya Abu Turab." Kum ya Aba Turab, berdiri wahai yang berpasir, orang yang berpasir. Karena masjidnya dulu pasir. Ini kalau beraba banyak pasir. Maka Nabi menggelari dengan Abu Abu Turab. Qala beliau mengatakan lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitawil wala bil qasir. Coba kita lihat terjemahnya di sini. Nabi bukanlah orang yang tinggi juga bukan orang yang yang pendek syathnul kaffaini wal qadamain. Ada tambahan sifat dari yang sebelumnya. Syathnul kaffaini wal qadamaini. Tebal dua telapak beliau dan dua telapak kaki beliau. Tebal dua uh, telapak tangan beliau dan dua telapak kaki beliau. Di sini diterjemahkan dengan tidak ada ya di sini. Ya, tidak ada. Di terjemah ini tidak ada kalimat syasnul kafaini wal qadamain. Tidak. Nabi tidak panjang dan tidak tinggi dan tidak pendek. Dan dua telapak tangan Nabi ini tebal dan juga tebal dua telapak kakinya. Dakhmur ra'si, kepala beliau besar, ganal, ada halus. Ya, ganal. Kayaknya halus ya. Kalau besar kan ketahuan. Besar tuh kalau ketahuannya kayak apa? Kalau menyedangi kupiah, gandal benar, berarti kepalanya gandal. Dan kepala Nabi bentuknya besar. Dohmul karodis, dohmul karodis. Nah ini bulu-bulu dadanya yang halus tumbuh membujur dari dada sampai ke perut. Jadi jelas ya orang Arab kebanyakan mungkin hampir seluruhnya pasti dadanya berbulu lebat berbulu lebat. Jadi Nabi kelihatan bulu dada beliau tumbuh membujur dari dada sampai ke sampai ke perut, dada sampai ke perut. Orang Banjar ada binanya lah, tapi ada sebagian yang dadanya berbulu, tapi ada cuma sedikit, Sini ada, ada juga. Kemudian tawilul masrubah. Tawilul masrubah sini. Ada yang ketinggalan. Maksudnya dokhmul karodis eh, tulang tulang tengkorak beliau juga besar. Tawilul masrubah. Ini maksudnya adalah eh, bulu dada beliau halus tadi membujur dari dada sampai sampai ke perut. Ida masya takaffa'a takaffuan apa beliau jika berjalan beliau berjalan dengan tegak, layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Jadi kalau berjalan tegak, seperti orang yang mau turun dari tempat tinggi. Ya, apa misalnya kalau kita turun dari tempat tinggi, maulah kayak itu kayak hendak gugur kalau pasti tegak supaya jangan jangan gugur, jangan jatuh. Ka'annama yanhatu min sababin Seakan-akan dia turun dari tempat yang tinggi. Lam aro qablahu wala ba'dahu mislahu. Aku belum pernah melihat orang yang seperti beliau sebelum atau sesudahnya. Jadi Ali bin Abi Thalib mensifati fisik beliau, gaya jalan beliau, sebelumnya saya tidak pernah melihat bentuk fisik dan bentuk jalan seperti ini sebelum dan sesudahnya. Nah, kemudian kita sedikit jelaskan makna-makna kalimat yang disebutkan tadi. Nah, maksud dari Ali bin Abi Thalib, saya belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum atau sesudahnya. Kata Syekh Abdul Razak, ini menunjukkan kamal kamal khilqatihi wa jamal suratihi wa baha tal'atihi wa ma habahu Allahu bihi min husni wal jamal. Ini menunjukkan ungkapan Ali bin Abi Thalib saya belum pernah melihat orang yang seperti beliau sebelum dan sesudahnya. Ini menunjukkan kesempurnaan penciptaan beliau dan keindahan bentuk beliau dan menawannya penampilan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa Allah yang berikan kepada beliau berupa keindahan dan kebagusan. Jadi akhlak beliau sempurna begitu juga bentuk fisik beliau juga juga sempurna. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwasanya tangan beliau itu tebal dan dua kaki beliau juga juga tebal. Ini menunjukkan tadullu ala quwwati binyatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kokohnya Nabi. Bentuk fisiknya kuat, tangannya tebal, kakinya juga juga tebal. Wa anna Allah azza wa jalla qad a'tahu jisman qawiyan. Dan Allah memberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa badan atau jisim yang kuat kokoh. Tangannya tebal, kedua kakinya juga juga tebal. Tapi nanti disebutkan di riwayat yang lain, hadis nomor 345, walaupun tangan Nabi itu tebal, ya. Kata Anas nanti disebutkan di hadis yang sangat jauh, tangan beliau itu lembut melebihi lembutnya kain sutra. Sangat lembut walaupun tebal um, tebal kita kasar kalau sapu tangannya kasar. Tapi Nabi walaupun tebal tapi lembut, lebih lembut dari kain kain sutra. Itu nanti di hadis yang jauh 345 hadis yang nomornya. Masih masih jauh. Yang terakhir eh, faidah-faidah hadis yang ulun sebutkan dari nomor 1 dan nomor nomor 5. Yang pertama, hadis ini, hadis-hadis ini menunjukkan bentuk fisik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Faidah yang kedua dan bentuk fisik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kesempurnaan dan keindahan, mempunyai kesempurnaan dan keindahan. Hadis yang eh, faidah yang ketiga di dalam hadis ini juga menyebutkan gaya jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gaya jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faidah yang keempat, sifat-sifat fisik beliau, sifat-sifat fisik beliau ini termasuk sunnah jibiliyah. Bentuk-bentuk fisik Rasul Shallallahu alaihi wasallam ini termasuk sifat jibiliyah termasuk sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah maksudnya apa? Sifat yang menunjukkan bentuk fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia. Sifat yang menunjukkan beliau itu sebagai manusia. Rambutnya ikal. Namun kita lurus, bolehlah menuruti Nabi supaya ikal ke salon misalnya. Ada boleh. Karena merubah ciptaan, kada boleh. Maka kita tidak disuruh untuk mengikuti sunnah jibiliyah tadi. Bisa dimengerti? Karena Nabi itu rambutnya ikal. Kita yang lurus kayak apa? Bolehlah mengikuti Nabi rambutnya ikal juga sebagai mengikuti Nabi. Maka tidak tidak disuruh ya. Pian ke salon supaya lurus malah merubah penciptaan kada boleh haram. Contoh lain misalnya rambut panjang, Nabi sampai ke telinga bisa sampai lebih dari cuping telinga bisa, sampai ke pundak bisa. Disuruhlah kita mengikuti kada jua. Karena itu masuk sunnah, sunnah jibiliyah. Kadang orang itu aja berdalil. Karena yang ketujuh panjang tadi. Sunnah yang jelas Nabi suruh, kada digawe. <laughs> Pada itu sunnah jibiliyah tidak tidak disuruh. Atau misal contoh yang lain, eh, eh, bahu Nabi lebar, bidang ya. Lalu ulun yang kurus Empati juga yang bidang kada disuruh. Tapi untuk kesehatan silahkan. Latihan fitness misalnya supaya sehat, awak nyaman dengan niat nyaman membantu kita, membantu bini kalau awak sehat kuat, maka silahkan niatnya baik. Tapi kalau ulun menuruti nabi bidang, ulun kurus anak bidang juga maka tidak tidak disuruh. Tidak disyariatkan. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Uh, eh, Insya Allah nanti kita sambung hadis yang yang keenam ya. Hadisnya cukup cukup panjang, ketujuh ya, enam dan ketujuh. Hadisnya cukup panjang. Insya Allah nanti kita akan bahas minggu depan.